Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد rahiman rahimakumullah InsyaAllah mulai di pagi ini atau siang ini Kita akan membaca Satu manzumah terkait dengan mustalahul hadis. Ya, kita merajaah. Mungkin kebanyakan antum sudah pernah belajar di tempat masing-masing. Ya. Kita mudzakarah mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari di antara yang saya baca terkait dengan syarah Al-Baikuni ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Satu faidah terkait dengan masalah al-ikhlas Di satu syarah <clears throat> Dalam syarah Baikuni ini disebutkan Setelah menjelaskan tentang siapa Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala disebutkan tidak ada yang buat terjemah tentang siapa beliau rahimahullahu taala. Ya. Ini memberikan faedah kepada kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tentang penting ikhlas. Ya. Ahamu syai' Yang terpenting itu adalah bagaimana ilmu yang kita sampaikan ya tersebar diterima oleh umat bukan nama kita yang sebar-sebar. Yang terpenting adalah bagaimana dinullah yu'la yang ditinggikan. Ya, bukan nama baik kita, nama besar kita. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah sesuatu yang dibangun dilakukan dengan ikhlas itu baki. Ketika Imam Malik rahimahullah taala menulis kitab Muwatta ada yang beritakan kepada beliau bahwasanya ada ya telah ditulis juga kitab kitab Muwatta kitab-kitab hadis ya bagi Pak Malik rahimahullahu taala memberikan jawaban sekaligus nasihat bagi kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang kurang lebih ucapan beliau rahimahullahu taala maka nalillahi baqiya. Iya, apa? Yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan terjaga. Yabqa dan terbukti ucapan beliau rahimahallahu taala. Iya, Muwatta Malik rahimahallahu taala baki. Iya, sampai ke tangan kita. Cetakan-cetakan dari kitab Muwatta Malik rahimahallahu taala. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Mustalah hadis satu bidang ilmu yang penting di antara yang menunjukkan pentingnya kitab kitab mustalah atau pelajaran mustalah satu ucapan Ibnu Salah rahimahullahu taala di dalam mukaddimah ya beliau rahimahullahu taala di ulumul hadis kata Ibnu Salah rahimahullahu taala kitab atau masalah pelajaran bidang fan ilmu hadis itu adalah yang paling banyak masuk di dalam bidang bidang ilmu lainnya. Di antara yang menunjukkan pentingnya ilmu hadis Ibnu ya, Abdullah rahiman rahimakumullah disebutkan oleh Syekh min rahimahullah di dalam mukaddimah Kata beliau rahimahullahu taala Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya saya bacakan dulu ucapan Ibnu Salah rahimahullah. Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala Hua min aktsaril ulum tawallujan ilmu hadis adalah ilmu yang paling termasuk ilmu yang paling banyak tawallujan yakni masuk terkait erat iya dengan bidang bidang ilmu lainnya dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan maksud ucapan dari Ibnu Salah rahimahullah taala kata beliau wal murad bil ulum huna asy-syar'iyyah wa tafsir wal hadis wal fiqh Kata beliau rahimahullah taala Ini maksud dengan ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah adalah ilmu syar'i yaitu ilmu tafsir ilmu hadis dan ilmu fiqih masuk ke dalam pentingnya mempelajari ilmu ini hadis fiqih dan tafsir betapa banyak ya seorang keliru di dalam menafsirkan hadis ya ketika dia ternyata berdalil dengan hadis yang dhaif bahkan mautu betapa banyak orang melakukan-melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru di dalam ibadah ya karena dia bersandar dengan hadis yang ta'if. ya bahkan kita tahu disebutnya para ulama kita di antara asbab al bid'ah adalah al istinad karena bersandar kepada hadis dhaifah kemudian Asy-Syaikh Bukhari rahimahullah tahfizahullah di dalam syarah Baikuniyah beliau menyatakan wazid wazidu ala kalamil hafiz rahimahullahu taala ihtiyaj ilmin aqidah ilaih cukup tambahkan beliau rahimahullah bukan hanya tafsir bukan hanya fiqih bukan hanya hadis bukan hanya fiqih tafsir dan hadis yang butuh kepada ilmu ini mustalah juga ilmu akidah. Orang yang belajar akidah pun ya harus dia mengetahui ilmu ini, ilmu hadis. Iya, betapa banyak seorang memiliki keyakinan yang keliru karena sebab hadis lain. Nah, atau hadis maudhu. Khairul rahimakumullah ilmu mustalah ditakrif oleh Ibnu Muhammad rahimahullah kata beliau adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haythul qabul war rad ilmu mustalah ilmu yang sangat penting yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala termasuk ilmu yang paling banyak masuk yang penting karena terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya adalah ilmu yang yu'raf bihi diketahui dengannya ahwal arawi wal marwi keadaan para perawi dan yang diriwayatkannya min haitsul qabul war rad ya apakah diterima atau ditolak ilmu yu'rafu bihi diketahui dengannya ahwal arawi wal marwi min hasil qabul warad. Yang kedua, faidah ilmu mustalah. Yang terpenting huwa yaitu tanqiyatul adillati syar'iyyah wa takhlisuha mimma yashubuha tanqiyah yakni menyaring menyaring dalil-dalil al-hadithiyah dalil-dalil yang terdapat dalam hadis wa takhlisiha dan memurnikannya amma yasubuha memurnikannya dari apa yang mengotorinya min dha'ifin wa ghairihi baik itu dari hadis-hadis yang dhaif atau yang lainnya. Liyatamakkana minal istidlali biha sehingga seorang bisa berdalil dengannya. Ya, faidah mempelajari ilmu mustalah. Faidah mustalah adalah tanqiyatul adillatil hadithiyah tanqiyah ya menyaring dalil syar'i wa takhlisuha dan memurnikannya mimma yashubuha dari apa-apa yang mengotorinya apa yang mengotori yakni hadis dhaif dan yang lainnya sehingga liyatamakkana minal istidlali biha ya agar seorang bisa berdalil dengannya setelah disaring dimurnikan Iya, dia bismil dengannya. Kenapa? Ini penting. Iya, karena kata beliau seorang yang berdalil dengan hadis itu butuh dua hal. Seorang yang berdalil dengan hadis butuh dua perkara. Yang pertama, thubutuha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Subutuha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan apakah hadis tersebut benar-benar sabit ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Seorang mau menyatakan wajibnya atau sunnahnya akikah. Iya, nasikah yang pertama, ketika mau berdalil dengan hadis, dipastikan apakah hadis-hadis tentang masalah akikah tentang nasihat itu sabit atau tidak. Ini yang pertama. Seorang mau menyatakan mengajarkan kepada yang lain bahwasanya disyariatkan mengazankan bayi ketika lahir misal. Anda sebelum menyampaikan hal ini, iya menyatakan tentang masalah ini, pastikan dulu apakah hadis iya tentang masalah mengadankan baik ketika itu adalah hadis yang sahih atau hasil tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala thubutuha thubutu dalalatiha alal hukmi. Thubutu dalalatiha adalah hukmi. Dipastikan bahwasanya hadis tersebut memang menunjukkan kepada hukum yang akan kita sampaikan. Iya. Memang terjadi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam iya yang menerangkan masalah akikah nah itu memang terkait dengan masalah akikah sehingga boleh dia berdalil dengannya iya untuk menyatakan wajibnya atau sunnahnya akikah dan hadisnya dipastikan sahih penunjukannya jelas terkait masalah akhirah. Iya. Masalah azan. Apakah benar seorang ketika lahir bayinya nah disyaratkan untuk mengadankan cari pastikan oh ternyata didapati para ulama menyatakan hadis ini dhaif iya sehingga kalau begitu berarti tidak boleh kamu pakai berarti tidak sabit dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dia dapatkan satu hadis dikatakan bahwasanya syaitan, iya, kalau mendengar azan lari, ketika selesai azan datang kembali. Kita katakan memang hadisnya sahih, tetapi dalalah Tuhan penunjukan bukan terkait dengan masalah bayi yang sedang lahir. Begitu al-mustadil seorang yang berdalil dengan hadis butuh apa? Dua. Yang pertama apa? Dipastikan hadis tersebut sabitah. Sabit iya, telah sampai sampai Rasulullah SAW absah sampai Rasulullah SAW iya, sahih atau hasan. Yang kedua, kalau memang hasan atau sahih memang darah Tuhan penunjukannya seperti yang kita inginkan terkait dengan hukum yang sedang kita bahas. Ini Dan ilmu mustalah ikhwanifillah rahimakumullah, ilmu mustalah itu terkait dengan yang keberapa? Hah? Terkait dengan yang berapa? Pertama atau kedua? Ilmu mustalah terkait dengan yang Hah? Iya, ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul warad. Iya, pertama. Untuk men kita menentukan menyatakan ini sabit atau tidak butuh mustalah. Oh di sini ternyata seorang ada seorang perawi tidak berarti harus ditolak. Oh ternyata di sini lemah berarti harus ditolak, tidak sabit. Ini menunjukkan pentingnya belajar mustalah Nah seorang yang berdal dengan hadis itu butuh dua hal. Yang pertama, dia harus bisa memastikan iya ini adalah benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait erat dengan masalah mustalah dan dia harus benar-benar ya tahu hadis tersebut terkait penunjukannya dengan hukum yang sedang dia bahas. Adapun seorang yang berdalil dengan Al-Qur'an itu hanya butuh satu. Apa itu? Apa itu? Hah? Iya, sebut dalalati halal hukmi. Yang penting iya, apa yang ditunjukkan Al-Qur'an itu seperti memang yang diinginkan terkait dengan hukum yang sedang dibahas rahiman rahimakumullah. Kemudian ilmu hadis itu ada dua. Ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Iya. Ilmu riwayah ilmu terkait dengan matan terkait dengan hadis-hadis yang diukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan isinya. Adapun ilmu dirayah ilmu dirayah dengan dal itu ilmu yang dibahas di situ tentang keadaan para perawi tentang keadaan apa yang diriwayatkannya iya apakah bisa diterima atau ditolak berkata Ibnu rahimahullah taala mungkin saya mau nyatat kata beliau rahimahullah ilmu hadis riwayatan ilmu hadis riwayah itu yabhathu amma yunqalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam membahas apa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakwali membahas tentang ucapan-ucapan Rasul intinya matanya waf'alihi membahas tentang perbuatan-perbuatan beliau wahwalihi iya membahas tentang bagaimana keadaan beliau sifat-sifat beliau ya syama'il yang terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu dirayah huwa ada ilmu yubhasu atau yabhasu atau yubhasu fihi an ahli rawi wal marwi. Adapun ilmu dirayah atau ilmu yang dibahas padanya tentang keadaan-keadaan perawi tentang keadaan al-marwi yang diriwayatkan min haitsul qabul warad. Intinya intinya kenapa penting belajar mustalah tadi adalah dengan kita belajar mustalah kita tahu mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang harus ditolak tidak bisa diterima, mana hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil hujah dan mana yang tidak. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Al-Manzumah Bayakuniyah semuanya ada ya 34 bait Beliau rahimahullah Al-Baiquni rahimahullah taala ada yang menyatakan namanya adalah Umar ada yang menyatakan Toha iya ada yang menyatakan Umar Ibn Muhammad Ibn Fatuh Al-Baiquni ada yang menyatakan Toha bin Muhammad rahimahullah taala di dalam menzumah yang berisi 34 bait ini beliau menyebutkan 32 macam hadis. Iya, hadis Rasul SAW secara global itu tiga hadis sahih hadis hasan hadis dhaif itu secara global hadis sahih hadis hasan hadis dhaif. Adapun ketika dirinci pembagian pembagiannya banyak. Di antara disebutkan oleh beliau rahimahullah ada nanti 32. Iya, dimulai dengan sahih, hasan, dhaif, akhir oleh beliau hadis maudhu nanti. Nah, di dua hari mudah-mudahan kita bisa uh, mengambil beberapa pembahasan terkait dengan apa yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu taala berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah tadi sebagian menyatakan namanya adalah Umar. Iya, sebagian menyatakan namanya adalah Toha bin Muhammad bin Fatuh. Qala rahimahullahu taala abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khay nabiyyin ursila. wadi min aqsamil hadithi iddah وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ويعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله Kata beliau rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Di sebagian nuskah Syarih menyatakan beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi. Ada Muthaimin rahimahallahu taala kalau memang beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya berarti Al-bidayah dengan hamdu ini Nisbiyah Iya karena yang Sesungguhnya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Adapun dengan hamdalah itu nisbiyah yakni dimulai setelah itu berpenyebutan macam-macam hadis abda'u bilhamdi musallian ala iya kemulai dengan seraya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin ursila sebaik-baik nabi yang diutus Khulabila rahiman rahimakumullah Syekh Abdullah Bukhari Ta'ala Menerangkan Iya kata beliau Ucapan Abda'u bilhamdi musallian Ay Wa musalliman Musallian Wa musalliman Karena kata beliau rahimahullah ta'ala Sebagian para ulama kita menyatakan Makruh Ifrad As-salah biduni taslim alaihi salatu wassalam. Iya, sebagai ulama kita menyatakan makruh hanya mengucapkan salawat dan tidak mengucapkan salam. Sehingga musallian tentunya juga sambil wa musalliman mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abda'u hamdi musallian Musallian hal dari abda'u Ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat dan bersalam Macam salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin ursila. Beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Iya. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahallahu taala la syakka annahu khairu nabiyyin ursila. Iya. Tidak diragukan lagi beliau adalah nabi yang terbaik yang diutus ila saqalain kepada manusia dan jin. Qala kata beliau hafizahullah taala bal huwa khairul anbiya. Bukan hanya khair rasul. Bahkan khair anbiya. Nabi yang terbaik. Wa akramuhum wa afdaluhum yang paling mulia yang paling afdal. Qala wa huwa Sayyidul khalaik jami'an atau ajma'in Bahkan beliau adalah Sayyidnya makhluk Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nam Ana Sayyidul nas Yawmal qiyamah Yang beliau sebutkan di dalam syarah Dengan lapan seperti ini Ana Sayyidul nas Yawmal qiyamah Aku adalah sayyidnya manusia di hari kiamat nanti Kemudian Kata beliau kata Syekh Fidahullah ta'ala juga yang menunjukkan khairiyah kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam ya hadis yang masyhur itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan utiitu khamsan aku diberi lima perkara ya lam yu'tahun ahadun min anbiya qabli yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum aku di antaranya ya dulu nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia bahkan kepada manusia dan jin. Iya. Habibillah rahiman rahimakumullah. Ini bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Qala wa dhi, dhi ini isim isyarah isim isyarah disebutkan oleh para ulama kita kalau seandainya ini beliau ucapkan dalam keadaan sudah ditulis berarti isyarah kepada apa yang sudah ditulis wadi ini ini jadi kalau misalnya belum berarti apa yang dalam pikiran beliau wadi inilah iya wadi min aksamil hadithi iddah dan inilah min di sini yang sahih li tab'id min li tab'id yang menyatakan sebagian kenapa demikian tadi saya sebutkan ada berapa macam hadis dalam kitab ini mudhumah ini 32 dalam keadaan para ulama kita menyatakan lebih dari itu Al-Hakim rahimahullah Ibnu Salah menyebutkan 65 nau hadis bahkan disebutkan oleh Suyuti rahimahullah sampai 100 lebih sehingga min di sini li tab'id Inilah sebagian macam-macam hadis. Iya. Qala wa kullu wahidin atau haddah. Dan masing-masing macam ini ata akan datang wahaddah. Iya, wahaddah. Khonifillah rahiman rahimakumullah kata para ulama kita haddah hadda hadda di sini mansub karena maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah satu faedah Ibnu Taimin rahimahullahu taala ya ataf kepada dhamir itu lebih dominan sebagai maf'ul ma'ah iya ata wa kullu wahidin ata ata bil madhi iya wa fa'iluhu dhamir mustatir waw di sini hadda hadda kalau diatofkan kepada domir tetapi yang sahih ketika seperti ini keadaannya ini adalah maful ma'ah yani wa kullu wahidin ata ma'a haddih had yani ta'rif had yani ta'rif definisi wa kullu wahidin masing-masing dari sebagian hadis tadi ata datang wa haddih yani ma'a haddih bersama dengan definisi-definisinya, tarif tarifnya. Ini Qurbillah rahimah rahimakumullah eh, mukaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Baru kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan macam hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Qala Awaluhas sahihu Muhammad tasal isnaduhu walam yushadda o yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi yang pertama kita beliau adalah hadis sahih apa hadis sahih itu hadis yang bersambung sanadnya ya dan dia tidak syad dan tidak mu'al tidak ada illat yang mencacati kesohihannya yarwihi adlun yang meriwayatkan dia adalah seorang yang adil naam yarwihi adlun dhabitun dan yang keempat kelima adalah dhabit ya sehingga khawana billah rahiman rahimakumullah disebutkan oleh Imam Al-Syai Abdullah Bukhari hafizahullah taala syarat hadis sahih itu lima dan lima ini ada dua bagian ya surut subuti yang mesti ada dan surut salbi yang harus tidak ada. Syarat sahih ada syarat ada hadis yang memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah bersambung sanadnya Kemudian yang kedua Perawinya seorang yang adil Yang ketiga perawinya seorang yang wabid Ini tiga ini surut subuti yang mesti ada Syarat yang keempat Tidak syad Dan misyadda Syarat yang kelima Tidak Ada illat qadihah yang mencacatinya Dua ini adalah syurut Salbi yang harus Tidak ada Nah Yang pertama, awal sahih wa huwa matasal isnaduhu. Iya. Yang bersambung sanadnya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah Silsilatul ruwat al musilatu lil matad Iya, rangkaian perawi yang menyampaikan matan satu hadis. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Qanabi, afan pakai Qanabi. Qanabi dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' Nafi' dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qanabi, Malik, Nafi', Ibnu Umar, ini namanya apa? Sanad. Sanad, silsilah turwat apa? rentetan perawi yang menyampaikan satu matan hadis. Nah, yang pertama syarat hadis saya adalah ittisalus sanad bersambung sanadnya. Iya, bersambung sanadnya. Apa maksudnya? Berkata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala kata beliau rahimahullahu taala yakni an yarwi rawi amman faqahu bi ihda turukit tahammul as sahiha kata rahimahullah ta'ala ittisalu sanad yani seorang perawi ya dia meriwayatkan dari orang di atasnya al nabi misalnya dari Malik Rahimahullah taala dengan salah satu turukit tahammul dengan salah satu cara mendapatkan hadis yang sahihah. Iya, yang sahihah. Bisa dengan sama dia mendengar langsung dari syekhnya menyampaikan hadis. Bisa dengan qiraah ala syekh dia membaca apa namanya mendapatkan hadis dari syekh. Nah, dengan membacakan hadis tersebut kepada syekhnya. Bisa dengan ijazah ijazah syekhnya menyatakan kepada dia silahkan riwayat-riwayat saya kamu riwayatkan dari saya yang jelas yang sahihah yang diterima di dalam ilmu hadis. Nah, terkait ini ikhwan fillah rahimukumullah, rahimakumullah. Sebelum rahimahullah telah menjelaskan tentang tiga keadaan perawi. Ada perawi dengan syekhnya tiga keadaan. Yang pertama, iya, saya contoh dengan ini perawi satu, ini dua, yang dua ini syekhnya. Iya, yang pertama adalah sabata sama dari kerawian syekh jelas telah sabit adanya dia mendengar dari syekhnya. Ini enggak masalah. lebih bersambung. Iya, al nabi menyatakan haddatsani Malik rahimahullahu taala. Jelas, al nabi seorang yang mendengar dari Imam Malik rahimahullahu taala, Jadi jelas mutasir bersama sanadnya. Yang kedua, yang kedua, ada seorang perawi iya, pernah bertemu dengan seseorang. Namun namun tidak pernah didapat dalam satu kejadian dalam satu berita dalam satu nas beliau mendengar dari orang ini ketiga ketiga ada satu hadis beliau bilang menyampaikan hadis dengan lafaz an atau anna atau qala dan semisalnya apakah teranggap itu satu sanad bersama sanadnya ya ini Zaid dengan Amr ya tidak ada nas dia pasti mendengar dari Amr namun dia dipastikan pernah berjumpa pernah berjumpa kalau Zaid melihatkan dari Amr dengan hadis dengan lafaz an Amr atau kola Amr atau anna Amr apakah dianggap mutasil sanadnya? Iya, jawabannya iya. Iya, itu ittisal terhadap hadisnya mutasil Ketika berjumpa, kemungkinan dia mendengar itu besar. Yang ketiga, yang ketiga lebih luas lagi. Zaid dengan Amr itu sejaman apa sejaman satu masa hidupnya sama-sama hidup di antara tahun 1000 sampai misalnya 1050 sama-sama hidup namun tidak ada nas dia pernah mendengarnya atau tidak ketiga Zaid mereka dia diambil dengan rafat anna atau dengan an apakah hadisnya teranggap mutasil atau tidak bagaimana Bagaimana? Nah, inilah khilaf yang ada antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim rahimahullah taala. Iya, ini. Bagaimana kalau ada seorang perawi dengan syekhnya satu zaman? Ya asir syekhahu. Iya, tapi tidak ada nas dia pernah apa? berjumpa atau mendengar. Kalau meriwayatkan dari orang ini yang sejam dengannya, iya, anna pulan atau an pulan atau qala fulan apakah dianggap bersambung sanad atau tidak? Ini khilaf yang ada antara Bukhari dengan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau Imam Bukhari rahimahullah cenderung menyatakan selama sejaman dan ada kemungkinan bertemu maka hadisnya muttasil dan itu amalan Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya Allah a'lam Nanti lanjutkan insyaallah. Fadhal barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan.